الفاتحة بنية الفتو والمنى والرسوح والتوبة النسوح لأرواح والدينا والديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين سوسن نار السيد أحمد زيني دحلان ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ومن عمر الله ومن عمر عبد الله في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس أن الله سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ونبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه masih dalam hadis Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad Tarikus salati ma lahum nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik Ya Muhammad wahai Muhammad Tarikus sholah Orang yang meninggalkan sholat Malahu nasibun Malahu gismun Tidak ada baginya mendapatkan bagian Fi hududik Daripada bagian-bagianmu wala fi syafaatik dan tidak mendapatkan bagian daripada syafaatmu wala huwa min ummatik dan tidaklah dia itu tarikus salah min ummatik daripada umatmu orang yang meninggalkan salat kata Jibril enggak dapat bagiannya nabi maksudnya Nabi itu diampuni dosanya, umatnya katut diampuni dosanya. Nabi itu adalah mulia, umatnya juga menjadi umat yang mulia. Nabi itu dicintai dan dirahmati oleh Allah, umatnya juga menjadi dicintai dan dirahmati oleh Allah mereka yang meninggalkan sholat nggak dapat semuanya tidak dapat semuanya kalau kita tasyahud kita mengucapkan assalamu alaikum wa ala ibadillahis salihin setelah salam kepada nabi salam kepada hamba Allah yang soleh itu ceritanya Allah ngasih salam kepada nabi Assalamualaikum alayka ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera keselamatan bagi kamu wahai nabi. Rahmat Allah tercurahkan kepada kamu wahai nabi. Berkah Allah terlimpahkan kepada kamu wahai nabi. Begitu Allah memberikan salam berkah rahmat kepada Nabi, Nabi mengingat umatnya supaya bisa dapat bagiannya. Nabi menyatakan meneruskan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamat bukan hanya kepada aku tapi juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya di antara umatnya. Ah, untuk orang yang meninggalkan sholat nggak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Wala fi syafa'atik Nanti di hari kiamat yang memberikan syafaat yang terbesar diizinkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Para malaikat enggak bisa bicara nanti di hari kiamat ada di padang mahsyar melihat kedahsyatan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata pun daripada malaikat nggak ada. Diam semuanya berjeret, berderet, berbaris, diam semuanya. Kecuali yang diizini oleh Allah dan berkata benar, maka dia dapat berbicara, dapat menolong. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Nabi itu nanti akan menyelamatkan umatnya walaupun yang udah masuk dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk ngentas umatnya yang di dalam neraka sehingga masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bakal nanti di hari kiamat Allah akan memberikan pemberian kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu ridha kata Nabi idan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar kata Nabi kalau begitu saya tidak akan ridha sedangkan masih ada satu gelintir di antara umatku yang masih ada di neraka Allah tapi untuk orang yang enggak sholat enggak diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat enggak diizinkan nih dengarkan baik-baik yang senang maulid yang senang solawat yang senang hadrowan kamu pingin syafaatnya Nabi wah ingin dapat berkah syafaatnya Rasulullah tapi kalau enggak sholat enggak tidak kasih enggak diizini sama Allah karena itu sholat yang benar, keluarganya diajak sholat yang benar, biar dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau Amin ummatik dan orang yang meninggalkan sholat bukan dari golongan umatmu eh Muhammad dikeluarkan sama Allah. Ini enggak beneran ini. Kata saya bahasa sekarang Islam KTP ini. Hah? umat Muhammadnya umat cap-capan kenapa? ngakunya umat Muhammad sholat pun enggak ya Muhammad wahai Muhammad tarikus sholat orang yang ninggalkan sholat la yu'adu tidaklah dijenguk fi maradi dalam sakitnya tarikus sholat wala yutba'u dan tidaklah diikuti fi janazati di dalam janazahnya tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat wala yusallamu alaih dan tidaklah diberi salam orang yang meninggalkan sholat Walayu akalu dan tidaklah diajak makan orang yang meninggalkan sholat Walayu yusyarabu dan tidaklah diajak minum orang yang meninggalkan sholat Walayu yusahabu dan tidaklah diajak berteman orang yang meninggalkan sholat Walayu jalasu dan tidaklah diajak duduk bersama orang yang meninggalkan sholat wala dina lahu dan tidaklah beragama lahu bagi orang yang meninggalkan sholat wala amanatalah dan tidaklah amanat lahu bagi orang yang meninggalkan sholat wala habbalahu dan tidak ada bagian bagi yang meninggalkan sholat fi rahmatil fi rahmatillah dalam rahmat Allah wa huwa dan itu orang yang meninggalkan sholat ma'al munafikin bersama orang golongan orang-orang yang munafik fid darkil asfali di tingkatan paling rendah minan nar dari neraka Allah orang yang meninggalkan sholat itu kalau sakit nggak disambangi tidak kalau mati nggak usah dihadiri jenazahnya kalau ketemu nggak usah dikasih salam, nggak usah diajak makan, nggak usah diajak minum, nggak usah ditemani, nggak usah diajak duduk bersama. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya bukan beneran, tapi ini litahdid. Litahdid. Ya tetap dia dikasih salam dengan berharap dia menjadi orang selamat juga agamanya tetap didoakan Hah? kalau mati nggak usah dikubur berarti ya tetap dikubur tapi kita tidak boleh memperlakukan orang yang meninggalkan sholat sama dengan orang yang sholat dalam arti kita harus bedakan ente nggak sholat ente sakit ya udah biar sakit lah ente dia nggak makan dia lapar orang yang meninggalkan sholat dilihat ada harapan nggak dia tobat menjadi orang yang sholat Gak ada harapan saat biar mati kelaparan dah ada kucing lapar perlu makan ada orang yang nggak sholat lapar perlu makan nasinya cuma setengah piring kalau dikasihkan kucing berarti yang meninggalkan sholat mati kelaparan kalau dikasihkan orang yang meninggalkan sholat kucingnya mati kelaparan gimana ini kucing lapar atau orang yang lapar tapi dia meninggalkan so sholat gimana ini dilihat ini orang yang meninggalkan sholat ada harapan tobat nggak? Kalau diajak sholat mau nggak? Nggak mau sama sekali misalnya, nggak mau tobat, nggak mau sama sekali. Biar mati aja lah, kucingnya jadi di, di, ditulung. Kenapa? Lebih baik kucing yang hidup di atas dunia daripada orang yang meninggalkan sholat hidup di atas dun dunia. Kenapa? Bisa memancing balak. Bika bisa memancing musibah ada air satu gelas kalau dikasihkan anjing orang yang meninggalkan sholat itu mati kehausan kalau dikasihkan orang itu anjingnya mati kehausan dilihat ini orang bisa harapan tobat nggak nggak ada kasihkan anjing biar hidup anjingnya orang yang meninggalkan sholat biar mati dah kenapa yang jadikan musibah banyak bertubi-tubi datang banyak kurban banyak kehilangan harta, banyak anak-anak mati, banyak orang tua kehilangan anak, anak-anak menjadi yatim. Orang yang meninggalkan sholat ini biangnya. Karena itu dalam hukum Islam orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Dohor misalnya nggak sholat, diperintahkan sholat kamu sampai asar nggak sholat paksa sholat asar sholat duhur digodohi dan asar sekali tetap sampai maghrib penggal kepalanya tapi yang memenggal pemerintah dalam hukum Islam itu tonggoi di bingung ini tak penggali ini bacok-bacokan lah nanti jadi dilarang hidup orang muslim yang aku Islam tapi tidak so Jangan berteman dengan orang yang meninggalkan sholat penyakit. Penyakit. Anak-anaknya jaga ya. Jangan sampai berteman dengan anak-anak yang tidak so sholat penyakit. Kenapa? Itu bisa merusak iman, merusak akhlak, merusak Islam, merusak akidah. Kakak nak dikoncoi teman itu itu bisa merubah watak pak kalau teman bagus ngajak kepada kebagu kebagusan teman jelek ngajak kepada kejelekan oh dia itu temannya masya Allah giat belajar alim ngejanya apa orang yang alim yang giat belajar mau kitab ayo baca kitab ayo mutolaah temennya diajak giat waduh temennya ini mah jelas tok tulen tok cerita ngalor ngidul cerita terus main terus sering main playstation sering dia tadi itu tidur-tiduran begadang misalnya gak mungkin ngejak baca kitab ayo baca kitab nggak PlayStation, ayo ke warnet, ayo misalnya kita bersenang-senang, kalau perlu dibiayai. Ada orang ahli sholat, ahli berjamaah di masjid, ditemani. Dia ajak terus, ayo ke masjid. Ayo sholat berjamaah, pahalanya besar. Orang yang meninggalkan sholat, wah Sholat, sholat terus Main kartu terus Anda antoro terus Senang-senang terus Nyanyi terus Karena itu nggak nggak perlu dikumpuli, nggak perlu ditemani orang yang nggak sholat, tinggalkan. Kalau kita ketemu macan, kita harus menghindar dari macan kita harus sembunyi daripada macan macan dikunci rapat-rapat jangan sampai keluar daripada kandangnya itu adalah mengancam jasad kita tangan kita bisa dimakan kepala kita bisa remuk dengan macan leher kita bisa dimangsa sama macan macan orang yang meninggalkan sholat itu perlu dikunci itu nggak boleh keluar itu Orang yang meninggalkan sholat tadi itu perlu dihindari. Kita harus jaga keluarga kita daripada orang meninggalkan sholat. Kenapa? Itu akan mengancam akhlak anak-anak kita. Itu akan mengancam akidah agama daripada anak-anak kita. Kita harus lebih menjaga diri kita keluarga kita daripada ancaman orang yang meninggalkan sholat melebihi daripada ancaman macan yang ganas yang hidup ada di daerah kita. Oh, bahaya Pak orang yang nggak sholat itu. Udah nggak bisa dipercaya semuanya. Karena itu dikatakan orang yang nggak sholat ini nggak punya agama. Ya nggak boleh sih kita katakan kafir, tapi orang ini sudah keterlaluan, tidak menghargai ajaran agama yang begitu entengnya. Berapa rokaat sih sholat itu satu hari satu malam? Seribu rokaat Kita keberatan 17 rakaat. Itu pun dibagi lima waktu. Subuhnya cuma 2 rakaat. Berapa menit? Paling top 5 menit. Inti ke WC aja 20 menit. Sholat cuma 5 menit. Duhur cuma empat rokaat asar empat rokaat maghrib tiga rokaat isya empat rokaat Jangan yang gede-gede begini. Anak kecil itu loh bisa melakukan. Saking entengnya. Anak kecil umur tujuh tahun, umur lima tahun nggak keberatan melakukan. Tidak ada yang memberat, nggak ada yang bahaya. Waduh, kalau sholat kram kakinya, nggak ada. Kalau sholat menggos-menggos napasnya, berat napasnya, nggak ada. Tidak ada beban, enteng semuanya. Tapi masih yang gede-gede itu nggak sholat kadang-kadang. Keterlaluan itu. Karena itu nggak beragama orang yang nggak sholat ini. Sama seperti orang yang nggak beragama, mirip dengan orang yang nggak beragama. Nggak ada amanatnya. Jangan kamu jadikan DPR kalau orang yang nggak sholat jangan dipilih jadi kepala daerah kalau orang yang nggak sholat jangan dipilih jadi kepala desa entek tunyomu tidak ada amanat orang yang nggak sholat itu jangan dipercaya dong perintah Tuhannya dibuat mainan kewajiban Tuhannya aja nggak diperhatikan apalagi kewajiban rakyat karena itu kalau milih, milih, lihat sholatnya. Oh, Masya Allah, ahli sholat, ahli berjamaah, pilihin. Wah, dikasih 200 ribu, Ustaz. Eman kalau nggak saya pilih. 200 ribu sampai dikasih, bentar lagi 20 juta sampai dirampok. Karena itu, pilihlah orang yang ahli sholat. Wala haddalahu fi rahmatillah enggak dapat bagian rahmat Allah itu orang yang salat yang enggak salat. Wah, oh, Allah itu nanti, Pak. Obra rahmat dari kiamat. Dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Anzala biha rahmatan wahidah fid dunya. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Satu rahmat diturunkan di dunia dan dibagi. Satu rahmatnya Allah. 99 berarti disimpan. Yang satu rahmat diturunkan di dunia. Satu rahmatnya Allah ini subhanallah. Satu sama lain saling menolong. Wah, itu ada yang menyumbang itu karena dapat bagian satu rahmat Allah ibu nyusui anak nggak pegel sama anaknya walaupun anaknya kencing hmm? coba kalau dikencingi sama kuda tempak kuda Hah? tapi kalau ibu nyusui anaknya kemudian kencing dijarno tutuk no tutuk no sini tidak loro kan gitu dikencingi diberai kadang-kadang tengah-tengah emangan jod, metu coklati, ya berhenti makannya ya ndak cici itu ibu diperseni dimandikan setiap harinya kenapa? rahmatnya Allah itu bagian rahmat Allah sampai macan yang ganas itu kalau ketemu anaknya bayi ditilati Enggak gana sama anaknya, rahmat sama anaknya. Terjadinya belas kasih di atas dunia ini antara manusia, antara binatang, semuanya itu adalah satu bagian rahmat Allah yang dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai dino kiamat. Yang 99 rahmat disimpan nanti di akhirat dibagi. Kita bisa bayangkan seperti apa nanti di akhirat rahmat Allah itu luar biasa. Inna rahmati sabagat ghadabi wa ana arhamur rahimin kata Allah. Rahmatku telah mengalahkan marahku dan aku adalah yang paling rahmat daripada segala yang rahmat. Cuma untuk orang yang nggak sholat ini nggak dapat bagian rahmat Allah. Kalau bahasa kasarnya Gusti Allah itu ndak omes ambek wong gak sembayang. Ndak omes wis. Jadi iki gak dikeki rai. Karena kurang ajar luar biasa. Ya. Ibarat semua dikasih duit, siji wong tok ndak ndak. Ndak ngekeki raimu misalnya. Gak dikeki rai wis. Begitu juga Allah akan membagi rahmatnya yang luar biasa nanti ada di akhirat yang nggak sholat ya Allah selamatkan neraka enggak ya Allah ampuni enggak ya Allah masukkan surga enggak enggak ya surga dewi kan hati-hati yang nggak sholat Alhamdulillah min darik dan orang yang nggak sholat itu termasuk golongannya orang munafik Munafik itu ada dua. Ada munafikun fil i'tiqad. Ada munafikun fil amal. Munafik dalam keyakinan kafir hukumnya. Hatinya kafir. Hatinya kah? Kafir. Cuma cangkem ingaku, saya mukmin. Hatinya kafir, pura-pura pura-pura jadi orang beriman ngaku-ngaki ngaku-ngaku oh, orang beri beriman oh ini kafir hukumnya ini masuk neraka selama-lamanya tidak keluar ini wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kalau ketemu sama orang beriman aku ini mukmin loh Aku ini cinta Nabi loh. Kalau ketemu sama orang kafir, <laughs> anak pura-pura tak tipu itu. Goblok-goblok kan dong sungi. Tak tahu kalau saya itu pura-pura. Loh memang saya itu hanya sekedar supaya pabrik saya selamat kok. Supaya pekerjaan saya selamat kok. Masuk Islamnya hanya pura-pura kok saya ini. Saya cuma menghina mereka buat mainan mereka. Allah yastazi'u bihim. Allah yang menghina mereka sebenarnya. Dibiarkan. Ya, kau yang selamat kan. Sepertinya kamu selamat, sepertinya kamu tadi itu berhasil, sukses dengan usahanya kamu menipu, tapi sebenarnya Allah Maha tahu nanti dari kiamat dibuka kedoknya dan kamu akan masuk neraka selama-lamanya wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun apa yang menyebabkan orang oh, menjadi munafik dalam keyakinannya seimannya pura-pura ulaika alladzina syarawu dhalalata bil huda mereka adalah jual beli hidayat jual beli iman imannya dijual untuk kepentingan duniawi untuk kepentingan jabatan imannya dijual untuk materi yang penting dia kaya yang penting dia maju pekerjaannya yang penting dia itu agamanya dijual tahu ini benar tahu ini ajaran yang benar dijual hanya karena urusan duniawi fama tijaratuhum maka muhtadin Tidaklah mereka tadi itu beruntung dalam perdagangannya. Kalau dodolan beras bisa jadi duit, saudara. Kalau jualan pakaian sarung bisa jadi duit. Kalau jualan agama nggak dapat apa-apa, masuk neraka. Nah, yang kedua munafik fil akmal, munafik amal. Munafik amal ini bukan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Ciri ini seperti orang munafik. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti orang munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau ngomong gorodok. Bohong terus, nggak pernah cerita jujur, nggak pernah. Waduh ceritanya miliatan. Jual beli tanah saya naik gedung tingkat 20 kantor saya itu dan ini didelok oh my god, dobol pisan Masya Allah <laughs> korodok Iza haddata kata, waduh, di atas panggung dia berkata, saya berjanji jika saya dipilih, saya akan mengentas kemiskinan, saya akan bebaskan biaya pendidikan, saya akan bebaskan biaya perawatan rumah sakit. Saya, saya, saya, saya, saya jadi tambah loro kape. Ida haddata kadzab. Ciri-ciri orang munafik setiap berkata selalu berbohong. Oh. Elek munafik orang yang selalu berbohong elek cuma orang yang lebih goblok bodoh orang itu ada yang lebih bodoh apa yang mau percaya paham tidak ini ya yang mau percaya sih tetap percaya digoroi terus tetap percaya goblok double wa idza wa'ada akhlaf Orang munafik itu ciri-cirinya jika berjanji selalu ingkar jan. Saya bersumpah demi Allah. Melebu TV. Gledek, maling. Wa idza tumina khan kalau dikasih amanat Kia, khianat iki gandeng orang yang suka bohong itu tidak punya amanat kalau dia janji selalu ingkar jan janji wis wis iku iku iku gandeng Pak gandeng terus dan termasuk ciri-cirinya orang yang munafik kalau sholat abot kalau sholat susah kalau sholat payah berat wa idza qamu ila sholati qamu كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا jika mau sholat berat kayak nggeret tronton wah putih sekali hayya ala sholat langsung wis abot aduh kok udah enak wetengku Sikirku kok mari abot hayya ala sholat ngelunasku hayya ila orkes rada enakan anu, orang menafik gitu ya ciri-ciri orang munafik itu begitu kalau sholat berat kalau urusan duniawi hiburan uh, hobi seneng yuraunan nas kalau ibadah baca Quran mungkin iya sholat mungkin walaupun terpaksa iya cuma yura'unun nas cari perhatian orang cari cari perhatian oh Masya Allah sholat dari masjid ke masjid dari ke masjid ke masjid safari sholat katanya kenapa? lo ngajarin dolek suara kalau sudah jadi, nah sholat belas. Cirinya orang munafik itu. Dia sholat yuraunan nas. Dia untuk cari perhatian orang. Walayat yadkurunallaha illa qalila. Tidak mau berzikir kecuali sedih sedikit orang munafik. Ayo baca Quran. Baca Quran. Nih ya. Berapa jam? Rong jam doat baca Quran nah matamu dulu bal-balan yuk berapa jam majelis taklim Bib Taufik iya. berapa jam setengah jam aduh bokonge kok lo gue barapi kepingin berdiri baru dimulai Bismillah walhamdulillah kelangu panting pitu Subhanallah Kadang-kadang baru hadir langsung turuh Ya Rabbana tarafna tangi Apa oh, oh iki? Ono babiusi ya majelis alim ini Orang munafik itu cirinya kalau diajak berzikir tidak mau banyak. Nggak mau banyak. Maksudnya apa? Nggak senang zikir. Nggak senang di zikir. Kalau nyanyi sampai subuh. Terus kalau ngaji ojo suwi-suwi. Cukup. Ya saya juga nggak setuju sih kalau terlalu lama. Kenapa? Sorowan sing ngajar sampai sing belajar, Pak. Sorowan yang ceramah, yang ngisi sama yang dengarkan. Sampean kan enak. Kalau sampean kesel gue iso sembujung. Lah aku gak iso sembujung blas sih. Sampean gak enak kabeh iso ngulet. Saya gak mungkin ngulet tenan gini. Sampai ngantuk iso kelangopan. Saya nak mungkin kelangopan di sini. Enakan sampean, Pak. Sama ustadznya itu enakan sampean. Ah. Ya Allah. Orang yang munafik ini tempatnya nanti di neraka ada di bagian paling bawah ada di bagian paling bah bawah. Sekarang misal-misal ada api gede. Ada api gede. Paling panas sebelah ndi? Bawah. Nggone sumber api. Sumbernya api. Ya rokok begitu ada tingkatannya panas tambah panas tambah panas tambah panas paling panas di ningsor dewi itulah tempatnya orang yang meninggalkan sholat nanti Nah, min dah ya tarikus sholat orang meninggalkan sholat yudha'afu lahul adhabu di'fin dilipat gandakan lahu bagi tarikus sholat al adabu adab ini dua kali lipat orang meninggalkan sholat itu adabnya double dua kali lipat misalnya orang yang tidak puasa Ramadan dikeplak plak tarik orang yang nggak nggak nggak sholat double plak plak pindu Lady Kaplak. Lah kalau dikepruk, double dikepruknya. Lah kalau dibakar orang yang tidak zakat misalnya dibakar 100 tahun berarti orang yang tidak sholat 200 tahun mulai sewu tahun rong tahun sak juta tahun hitungan dewi adabnya dua kali lipat orang yang meninggalkan sholat Allah Wajati ya'ti yaumal qiyamah dan datang orang yang meninggalkan sholat yaumal qiyamah di hari kiamat wa qad yadahu dan benar-benar telah dibelenggu yadahu kedua tangannya orang yang meninggalkan sholat ila unugi ke lehernya orang yang meninggalkan sholat Wal malaikatu dan para malaikat Allah yadribunahu memukuli orang yang meninggalkan sholat. Nanti dari kiamat orang yang meninggalkan sholat itu kelihatan. Kenapa? Tangannya ini dibelenggu ke lehernya. Tahu dibelenggu enggak? Di, dikasih kayu, dicancang. Iki lu itu kok teroris, ya? Teroris ya begitu, masih di borgol tangannya sama kakinya ini lebih dari teroris sing awal bukan Densus 88 yang ngawal malaikat kalau Densus 88 paling ngawal senapan teroris tadi itu dikawal ketat dimasukkan ini tidak sampai dikamplengi sama malaikat bukan dikawal dengan senjata kamplengi malaikat ngampleng malaikat bisa dibayang no Di kampung si purai perot kan. Jadi orang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat itu ada di masyar semua orang tahu dibelenggu, dikawal sama malaikat-malaikat, kemudian dibukuli sama malaikat-malaikat, disaksikan oleh manusia, jin dan seluruh malaikat Allah ada di masyar nanti. Kelihatan nanti paling dahsyat tawanan yang paling dahsyat orang yang paling jahat nanti di hari kiamat adalah orang yang meninggalkan sholat Allah mudah-mudahan selamat kita semuanya watuftah tuftah lahu jahannam dan dibuka bagi orang meninggalkan sholat jahannam, neraka jahannam fayadkhulu maka masuk orang meninggalkan sholat fi babiha di pintu jahanam kasahmi seperti anak panah fayahwi maka jungkel kata bahasa Jawa maka terjatuh itu orang yang meninggalkan sholat ala roksihi atas kepalanya orang meninggalkan sholat inda korun pada korun wahaman dan haman fiddarkil asfal di tingkatan paling bawah minanar dari neraka dibuka neraka jahanam ini bukan pemandangan ini ini bukan panggung dibuka tabirnya <laughs> bukan neraka jahanam dibuka itu orang yang meninggalkan sholat langsung Pak dilempar ke neraka jahanam. Kait dibuka wet langsung seperti anaknya panah. Tahu anak panah enggak, Ben? Anak panah itu kalau sudah dicul ya, Pak. nih pelan, pelan gitu. Enggak ada. Wes, langsung sudah. nggak lama sudah sampai sasaran. Orang meninggalkan sholat itu juga begitu. Ibarat dia tadi itu sudah disiapkan, baru dibuka. Neraka jahanam, kait dibuka, wet langsung tutup wis. Artinya paling cepat menyampaikan ke neraka Allah adalah meninggalkan sholat. Loh, jatuhnya ke neraka disifatkan oleh Nabi jatuhnya neraka itu duduk sikil dimi, duduk kok dukuri kelopo ngono. Sikile dimi tapi jungkel jatuhnya. Kepala dulu yang jatuh kepala Waduh ya enak Ustaz, langsung mati. Mati itu di dunia tok, Pak. Di akhirat tidak ada mati. Tidak ada mati, walaupun sakit seperti apapun tetap hidup. Walaupun dibakar sama api tetap hidup. Walaupun disiksa remuk semuanya tetap hidup. Enggak ada mati ada di sana. Mati itu cuma di dunia. Di kono ono mati belas. Jatuh kepalanya dulu. Ternyata di situ sudah ada penghuninya. Ada penghuni? Siapa penghuninya? Korun, Haman, Fir'aun, dari siji. Di kelompoknya itu dari siji, Pak. Ambil Fir'aun sama Korun, Haman. Alhamdulillah. Siapa Korun ini? Korun itu wong sing suki. Suki, kaya raya. Inna Korun kana minggau Mi Musa keluargai Nabi Musa, misanan sama Nabi Musa. Bapaknya Korun sama bapaknya Nabi Musa satu lur. Ibunya Korun sama ibunya Nabi Musa satu lur, misanan. Misanan tel. Ilmu nih, uh, a'lamun nas bit Taurat ba'da Musa wa Harun orang yang paling alim urusan kitab Taurat setelah Musa dan Harun, Korun sugih setengah mati wa atainau minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu usbatan uli quwwah aku beri kekayaan kata Allah korun itu aku beri kekayaan korun itu luar biasa kuncinya harta kunci harta untuk nyimpen emas untuk nyimpen duit untuk nyimpen itu kuncinya saja dibawa 70 orang yang kuat-kuat nggak nggak bisa nggak mampu mas Kunci tak lagi. isi sini. Hmm? Kunci kudangi, pari kudangi, kedele kudangi, emas kudangi, dewe kudang kudang. Kunci-kunci tak di Dibawa orang sing keti keti, dempal-dempal, petung bulu dah kuat sih. Lah ni apa? Cuma sombong. Sombong tidak menghargai nikmat Allah hartanya dibuat bangga-banggaan gila ah lan musuki mulai pian melarat ta iku ya. nilo wong pinter nilo orang kalau sudah maju inilah orang yang sukses dibuat bangga-banggaan dinasihati sama beberapa orang La tafrahinallah la yuhibbul farihin. jangan begini. Allah nggak seneng kalau kamu itu bahagia dengan gini. Tambah sombong kamu. Syukur sama Allah. Loh, mau apa kamu? Mau apa? Malah dipamer-pamerkan. Ayo, tutup dong yang ngomongi. Tampakkan, tampilkan, tunjukkan kepada masyarakat gimana kekayaanku. Yang dalam kudang keluarkan. Kuda-kudanya yang ada di kandang keluarkan Kendaraan-kendaraannya keluarkan. Harta-harta keluarkan semuanya. Buat pawai. Pawai kekayaan korun. Dikeliling. No, Pak. Ya Allah. Semua ngeliat. Bagaimana kendaraannya korun. Bagaimana pakaiannya. Bagaimana hartanya. Bagaimana emasnya. Bagaimana budak-budaknya. Bagaimana. Wah pawai ribuan nggak tahu berapa jumlahnya itu sudah. Semua orang ngelihat ada di situ yang menyatakan Ya laitana ma utiya Qarun inna ladu azim. Ya Allah, seandainya aku ya bisa kaya seperti Qarun, aduh nasibnya mujur. enak kasurit tok sak koyo ngono hari. Saking ngempuke sampai kedelep. Misalnya, Waduh, saya itu punya satu persen aja daripada karun. seneng ya, setengah mati. Wa qaladina utul ilma wailakum. Thawabullahi Karun liman aman. Tapi orang yang punya ilmu yang manfaat dia menyatakan celaka loh. Kalau kamu kepingin sama Karun bahaya kamu. Sabar-sabarlah di dunia walaupun susah-susah, tapi surga lebih baik bagi orang beriman nanti di akhirat. Wah ketika korun tadi itu dengan congkaknya banggakan hartanya. Fakhasaf Nabi wabidaril bidaril Bumi ini merkat, Pecah, dipecah oleh Allah. Masya Allah. Korun, rumahnya, vilahnya, hartanya, semuanya masuk ke dalam tanah. Ditutup maning. Blek, tekwis. Darah cerita ini korun. Tidak ada sedikit pun peninggalan korun. Tidak ada disisakan untuk dikenang itu korun daripada harta yang ia banggakan. Ila pada bumi gape. Khasaf nabi wa bidaril arda masuk ke dalam tanah tutup lagi. Sampai sekarang itu kalau ada orang gali tanah dapat emas, dapat harta berharga. Disebut apa? Harta apa? Korun. Tuh, itu memang ada ceritanya dalam Al-Quran itu. Ada ceritanya korun itu. Memang, bukan cerita dongeng gitu. Bukan fiktif itu. Ini bukan cerpen. Itu memang kejadian di zamannya Nabi Musa. Itu satu gambaran. Lek sombong ngatasi ini sak sendok teh ngono. Sombong istilah mati. Baru punya sepeda motor kreditan maning. Sombongnya setengah mati. dangkei salam. Kalau ketemu kurang ajar buat trek-trekan. nggak sholat misalnya. Korun itu loh yang harta seperti gitu Ambles. Lah, nanti orang yang meninggalkan sholat ini masuk ke neraka jahanam, melbu, ketemu ambek korun tadi. Loh. Korun sih suki itu donya mlebu rokok. Lah malah melarat bareng ambek korun. Masya Allah Turun tidurnya di atas amben Beralas tikar Makannya Ndok asin separuh maning. Sambele rong cowe Pakaiannya tembilan Tembelan pitulas. Masya Allah melarat total Rumahnya ada pintunya Cuma bolong kabeh aduh sini kali melarat nah sholat ya Allah udah melarat dunia melarat akhirat ini orang udah di dunia gak bisa nikmat ada di akhirat disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati lo hati-hati sabar udah apa-apa kamu kamu melarat tidak apa-apa rumah kamu jelek di dunia tidak apa-apa pakaian kamu jelek di dunia tidak apa-apa tapi sholatnya yang benar biar nanti ada di surga Allah biar nanti ada di dalam kenikmatan Allah yang ada yang ada abadi mudah-mudahan Allah kita semuanya jadikan orang yang beruntung amin Allahumma amin